Saudara-saudara, pada kesempatan pengajian pada malam hari ini sengaja sudah tadi kami bacakan empat buah ayat dari kitab suci Al-Quran yaitu yang pertama tercantum dalam surat Az-Zumar Az-Zumar ayat 64, 65 dan 66 dan yang kedua tercantum dalam surat Fussilat Surat Fussilat ayat 30 Jadi tiga ayat dari surat Al-Zumar Dan sebuah ayat dari surat Hamim As-Sajdah atau surat Fussilat itu Berdasarkan empat buah ayat ini Maka kita akan membahas di dalam pengajian ini Pertama di dalam ayat 64 surat surat Az-Zumar Allah berfirman Kul Afa ghairallahi ta'muruni A'budu ayyuhal jahilun Katakanlah ya Muhammad Apakah kamu menyuruh aku untuk beribadah kepada selain Allah? Hei orang-orang yang tidak berpengetahuan. Jadi pertanyaan itu. Itu terjemahan dalam Departemen Agama begitu. Hei orang-orang yang tidak berpengetahuan. Tapi kalau di dalam terjemahan Al-Furqan Al-Furqannya Ahasan di sana bukan hei orang-orang yang tidak berpengetahuan tapi agak sedikit lebih jelas yaitu hei orang-orang bodoh begitu dan ayuhal jahilun itu lebih tepat hei orang-orang bodoh jahil ya, jahil hanya baik Ahasan maupun Departemen Agama menerjemahkan kata-kata a'budu di situ dengan kata-kata menyembah. Ini yang perlu saya dudukkan secara proporsional. Menyembah ibadah abada ya'budu ibadatan itu tidak bisa diartikan menyembah setelah diartikan menyembah akan timbul suatu asosiasi yang sangat naif sekali timbul suatu gambaran yang naif tentang makna dari yang sebenarnya menurut bahasa aslinya Serta kata-kata menyembah itu akan menimbulkan suatu gambaran oh kalau begitu ibadah itu menyembah menyembah itu hanya sholat, puasa, zakat, haji, ya, zikir, membaca Quran, selawat, hanya sekitar itu saja. Serentetan upacara-upacara ritus, ya. serentetan yang disebut ritual seremonis. Ya. Jadi upacara-upacara keagamaan. Sehingga seorang Islam kalau dia sudah sholat lima waktu, kalau dia sudah puasa di bulan Ramadan, kalau dia sudah haji, kalau dia sudah mengeluarkan zakat, kalau dia sudah membaca Quran, zikir, membaca selawat, maka merasa sudah paripurnalah Islamnya sudah cukup saya ini sudah menjadi muslim yang beribadah benar-benar kepada Allah padahal orang yang demikian itu bisa sekaligus menjadi munafik bisa sekaligus kalau dia sampai berani mengangkat atau menjadikan orang kafir menjadi pemimpinnya ya Orang yang sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, sudah macam-macam itu dikerjakan seluruhnya. Tetapi di samping itu juga dia menjadikan orang kafir menjadi pemimpinnya, menjadi pelindungnya. Maka ketika itu berubahlah keislamannya menjadi kemunafikan. Itu bukan saya yang mengatakan demikian. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban aliman alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin tahuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an Berilah kabar gembira Basir itu kabar gembira. Tapi aneh kabar gembira kok siksa yang pedih. Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik itu dengan suatu siksa yang pedih. Itu saking murkanya Allah kepada orang munafik itu. Ya. Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik itu dengan siksaan yang pedih. Basyiril munafikina bi anna lahum azaban aliman. Beri kabar gembira kepada orang-orang munafik itu bahwa sesungguhnya bagi mereka itu siksa yang amat pedih. Siapa yang dimaksud orang munafik di sini? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu orang yang menjadikan orang-orang kafir menjadi pelindung-pelindung, menjadi pemimpin-pemimpin, meninggalkan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena mereka mengharapkan dari orang-orang kafir itu ke kekuatan, ya, kemuliaan, kehormatan, duniawiyah, ya, karena yaftahuna indal kafirin al izzah. Maka Allah bertanya, ayat tahuna indahumul izzah. Apakah mereka mencari ala izzah indahum? Indal kafirin. Fa innal izzata lillahi jami'ah. Padahal seluruh kemuliaan itu miliknya Allah. Seluruh kekuatan itu miliknya Allah. Orang kafir itu gak karena kamu dukung. Tidak ada satu pemerintahan di Indonesia yang bisa tegak kecuali mendapat dukungan umat Islam. Ya, nggak bisa. Kalau umat Islam tidak mendukung, jatuhlah suatu pemerintahan di Indonesia ini. Ayat tahuna indahumul izzah, fa innal izzata lillahi jami'ah. Apakah mereka mengharapkan izzah indal kafirin? Wah kalau saya mendapatkan kedudukan di sisi mereka ya persis seperti Malaul Fir'aun atau Saharatu Fir'aun ketika ditanya kalau kami menang menghadapi Musa nanti innakum laminal muqarrabin ya kamu sekalian nanti akan menjadi orang-orang yang dekat dengan kami katanya gitu kata Firaun ya. Maka mereka dengan segala daya upaya mereka menghadapi Musa, tetapi Allah memenangkan Musa dengan mukjizatnya. Saudara-saudara, kekuatan, kemuliaan, kehormatan itu di sisi Allah. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang beriman itu di sisi Allah. La haula wa la quwata illa billah Innal izzata lillahi jami'an Allahul khafidur rafi' Al-mu'til mani' Allah lah yang memberi dan yang menahan Allah lah yang meninggikan derajat dan merendahkan derajat Saudara-saudara jadi orang yang merasa bangga, merasa sudah cukup sampai, merasa puas dengan ibadat sholat puasa zakat haji dan sekitarnya, tetapi tidak mau tahu isinya Al-Quran dan dia tidak mau mengamalkan Al-Quran secara keseluruhan, maka orang yang demikian itu orang yang akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala rugi Faqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadal qur'ana mahjuran dan berkata Rasul itu Hei Tuhanku kaumku sudah menjadikan Al-Quran ini barang yang dibuang jauh ditinggalkan di belakang punggung mereka mereka jadi dokter, tapi dokter yang tidak ngerti Quran. Mereka jadi insinyur, tapi insinyur yang tidak ngerti Quran. Tidak ngerti. Layak kamu quran Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tidak ada satu usaha, tidak ada satu upaya manusia di dunia ini yang lebih baik nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti seperti usaha dan upayanya manusia di dunia di dalam memahami ayat-ayat Allah. Tadabbur bi ayatillah. Memahami ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal al-Qur'ana wa 'allamah sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Baik-baik, ain Al-Quran, Al-An. Di mana Quran di dalam kehidupan kita sekarang ini? Al-Quran fi jambin wa nahnu fi jambin akhar. Al-Quran di salah satu tempat dan kita di tempat yang lain seolah-olah nisbat kita kepada Al-Quran itu hanya pengagungan kosong saja. Hubungan kita kepada Al-Quran itu hanya mengagung-agungkan yang tidak ada silah lagi. Tidak ada hubungan, seolah-olah begitu. Tata hidup kita pada diri kita, pada anak istri kita, pada rumah tangga kita, pada masyarakat kita jauh daripada kehidupan Al-Quran. Perbedaan Al-Quran kita sekarang dan Al-Quran di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada sebuah mushaf pun yang komplit 30 juz belum ada. Ya, belum ada satu kitab pun belum ada. Tetapi Al-Quran itu ada di dalam kehidupan nyata, ya Al-Quran itu ada in reality. Di dalam kenyataan. Di dalam rumah tangga mereka, seluk beluk mereka, cara berpikir mereka, cara bersikap mereka, cara bertutur kata mereka, cara bertindak mereka sesuai dengan Quran dan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran mereka hidup di dalam masyarakat, di dalam tindak laku, tapi kita sekarang kitabnya yang banyak sekarang ini. Ya. Beratus-ratus juta eksemplar, mungkin miliar eksemplar sekarang dicetak oleh orang. Tapi ainal Quran, di mana Quran itu dalam kehidupan kita. Hidup kita dipimpin oleh orang-orang munafik. Hidup kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengerti Al-Quran. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, kepada Nabi kita dan seterusnya kepada kita. Summa ja'alna ka'ala syari'atin minal amr. Fattabi'ha. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Innahum lan yugnu anka minallahi syai'an wa inna zalimina ba'duhum awliya'u ba'din wallahu waliyul Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 18 dan 19 Kemudian kami jadikan engkau Muhammad di atas suatu syariat dari segala urusan hidupmu. Maka ikutilah syariat itu. Jangan kamu ikut di orang-orang yang tidak memahami, tidak mengetahui, tidak mengerti syariat itu. Karena sesungguhnya mereka orang-orang yang kamu ikuti padahal mereka tidak mengerti Al-Quran itu, tidak mengerti syariat itu, tidak memahami syariat itu. Mereka nanti tidak akan dapat menolong kamu di sisi Allah dari siksanya. Tetapi sesungguhnya orang-orang zolim itu sebagiannya menjadi pelindung sebagiannya. Dan Allah menjadi pelindungnya orang-orang yang bertakwa. Coba kita gambarkan. Saya ingin bertanya bahwa orang-orang yang sekarang ini secara resmi memimpin kita itu, kita harus menarik garis ya sekarang ini. Kalau kita tidak menarik garis garis tegas, kita akan diumbang-ambingkan oleh keadaan. Ya. Mari kita pahami betul-betul. Ya, la budda an nakuna lana aqliyatan kabiro. Ya. Kita harus mempunyai akliyah yang besar. Kita harus melihat sesuatu itu overhaul istilahnya. Ya. Jangan kecil-kecil begitu ya. Kita harus narik garis dulu, hmm, garis dulu, kemudian kita berangkat. Ya. Coba sekarang ini orang-orang yang memimpin kita secara resmi sekarang ini mereka itu memahami syariat atau bodoh tentang syariat. Itu dulu, ya. Coba hari kita pikirkan. Paham syariat atau tidak mereka? Kalau jawabannya mereka itu orang-orang yang alim tentang syariat, mengetahui syariat betul dan memimpin dengan syariat itu wajib atas kita taat kepada mereka. Ya. Harus ada garis yang tegas. Kalau mereka itu menurut kesimpulan kita, menurut akal pikiran kita, menurut hati kita, menurut pendengaran kita, menurut penglihatan kita, menurut suatu kesimpulan yang, yang objektif bahwa mereka itu orang yang tidak mengerti syariat dan tidak memimpin kita dengan syariat maka Allah melarang salah tata bid'ah salah tata bid'ah wa alladzina la ya'lamun jangan kamu ikuti keinginan-keinginan orang yang tidak mengetahui syariat itu Sebab keinginan itu tidak lain hanya akan menjerumuskan kamu kepada siksa Allah. Dunia akhirat. Fit dunia khizyun wa fil akhirati azabun. Harus ada garis tegas. Kalau tidak kita diobrol-obrolkan. Ini sekarang kelemahan kita hari ini. Ya. Kelemahan kita hari ini itu diobrol Kita terlalu berbaik sangka kepada orang kepada orang yang akan menjerumuskan kita. Gampang saja kan? Umpamanya Pak Anu orang ini menjadi pemimpin resmi umpamanya ya. Kita lihat aja dari hidupnya. Dia paham syariat enggak? Sekolahnya di mana? Bagaimana amalnya? Bagaimana tindak lakunya? Wah dia bukan orang Islam ini. Ya walaupun lakunya Islam. Buktinya ketika diajak untuk menegakkan hukum Islam, dia malah memusuhi. Ini harus ada garis tegas. Uh, gitu ya. Kalau tidak ada, kita akan diumbang-ambingkan oleh keadaan. Kan tegas itu summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri bi'ha Kemudian kami jadikan engkau ya Muhammad di atas suatu syariat dari segala urusan hidupmu, maka ikutilah syariat itu. Wala haram hukum. Wala tatabi ahwa alladzina la ya'lamun. Dan jangan kamu ikuti orang-orang yang tidak mengetahui syariat itu. Sebab akhirnya mereka tidak akan dapat menyelamatkan kamu dari siksa Allah. Innahum lan yugnu anka minallahi saya. Bukan sekedar la, lan. Lan yugnu anka minallahi saya. Sekali-kali tidak akan dapat menolong kamu dari siksa Allah. Jadi kalau kita terjerumus kepada suatu kesesatan karena mengikuti orang, itu kita akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Sendiri. Kita tidak bisa melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Tidak bisa. Kebanyakan orang masuk neraka itu karena disesatkan oleh pemimpin. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم طبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد Ingatlah ketika orang-orang di dalam neraka itu saling bantah membantah. Jadi nanti orang-orang itu setelah dimasukkan ke dalam neraka. sob manusia itu pada hakikatnya calon neraka semuanya, saudara-saudara. Bukan calon surga. Saudara jangan menganggap bahwa diriku calon surga. Diriku calon neraka. Semuanya. la'amla jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in akan aku akan sungguh akan aku penuhi jahanam itu dengan jin dan manusia seluruhnya walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in kalau kami kehendaki akan akan kami beri setiap orang itu petunjuk tapi sudah menjadi keputusan kami akan kami padati jahanam itu dengan jin dan manusia siapa yang bisa menyelamatkan dirinya daripada neraka itu mereka yang berusaha di dunia ini menyelamatkan dirinya daripada neraka itu. Dengan menghindari godaan setan jin dan setan manusia. Sebab Allah memperingatkan kita, ingatlah bahwa setan-setan jin dan setan-setan manusia itu sudah demikian banyaknya menjerumuskan generasi-generasi sebelum kamu. Apa kamu itu juga nggak punya akal? Kamu juga akan dijerumuskan juga seperti mereka. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Setan itu sudah menyesatkan generasi-generasi yang banyak sebelum kamu. Apa kamu juga akan disesatkan juga? Nggak mau mengambil suatu iktibar, pelajaran daripada itu. Ya. Kalau Soekarno menyesatkan bangsa ini dengan nasakomnya pada waktu itu. Ya kan? Akhirnya ke lubang buaya. Apa kita tidak bisa mengambil etibar dari itu? Soekarno itu menafsirkan Pancasila model saudara-saudara sekalian dulu. Pancasila itu kita pers, kita pers, kita peres menjadi Trisila. Trisila kita pers, kita pers, kita peres menjadi Eka Sila. Eka Sila kita pers, kita pers, kita peres menjadi gotong royong gotong royong kita peres kita peres lalu menjadi nasakom nasakom akhirnya lubang buaya ya kan walakot adalla minkum jibilang kathiro Asalam takunu ta'kilun bahwa isme-isme yang berasal dari la Islamiyah paham-paham yang bersumber dari bukan Islam itulah paham syaitoniah namanya ya yang bersumber kepada filsafat Islam bersumber kepada wahyu jelas akan disamakan wahyu Allah dengan filsafat Aina imanuna di mana iman kita? Di mana keyakinan kita? Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali dengan wahyu Allah. Ya, nanti kalau bumi ini sudah dihancurkan kita baru baru tahu. Inna إذا زلزلت الأرض ardu wa الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها yaumaidin tuhadithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha awha lil ardi ya. Kau berjalannya semuanya itu perintah Allah, bukan perintahnya orang. Orang tidak bisa apa-apa. Saudara sangka jadinya sebuah roh, apa namanya pesawat ruang angkasa itu atas kehendak manusia, atas kehendak Allah. Adapun waktu, waktu, tenaga, ilmu, otak, bahan, raw material itu hanya merupakan processing yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Cuman manusia sekarang sedang dijangkiti oleh penyakit kecongkaan ilmu pengetahuan ya seolah-olah ilmu itu merupakan upayanya sendiri innama utitu ala ilmin indi alamal insana malam ya'lam alama yang aktif itu dia dia yang memberikan pelajaran. Kita lupa kepada dia. Sehingga aturannya kita abaikan. Saudara-saudara kaum muslimin yang kami hormati, ya. Jadi ada harus ada garis tegas. Kalau tidak, kita nanti termasuk walafat adullah minkum dibilang kasih kok akan termasuk orang yang disesahkan. Kita harus ada garis. Mana pemimpin yang mengajak kita untuk melaksanakan syariat? Mari. Memang itu ta'awun alal birri wa taqwa. Itulah yang kami kehendaki. Kalau tidak itu bukan pemimpin kami, ya kan? Bukan pemimpin kami, bukan ikutan kami. Kalau kamu tidak mengikuti mereka karena mereka punya kekuatan, mereka punya harta banyak, kamu akan celaka siapa bilang. Kalau orang tidak mengikuti orang yang dianggap kuat dan dianggap kaya itu mesti celaka. Itu memang sifat munafik begitu. Ya Yattaguna indahumul izzah. Ya, tadi sudah saya terangkan. Ala izzah lillah. Kalau kita mati karena keyakinan kita yang benar itu surga tempat kita. Kalau kita hidup di dunia ini menang mulia kita di dunia ya tidak ada konyol di dalam perjuangan seperti itu. Imma karomatun fid wa illa syahadatun fil akhirat Apakah itu kemuliaan di dunia atau kesyahidan di akhirat? Saudara-saudara sekalian, ini yang harus kita pahami betul-betul. Kita jangan mencari kemuliaan palsu, ya. Jangan mencari kehormatan palsu. Kalau adanya manusia karena hartanya dan pangkatnya, ya. Kalau mulianya manusia karena hartanya dan pangkatnya, habis harta, habis pangkat, jatuh lagi yang nggak punya apa-apa. Nah. Kalau adanya manusia karena imannya, takwanya, dan kesalehannya, maka adanya akan abadi. Buktinya nabi-nabi, rasul-rasul, pengikut nabi yang setia, ya. Abadi mereka itu. Kita jangan mencari sesuatu yang fana, ya. Kita mencari sesuatu yang langgeng. Saudara-saudara kaum muslimin yang kami hormati, <coughs> itulah perlu adanya garis tegas. Saya kembali kepada ayat pokok yang saya terangkan yaitu 64 surat Al-Zumar. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kul apa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Di sini ahbudu diartikan menyembah. Menyembah akhirnya timbullah suatu gambaran bahwa menyembah itu hanya upacara-upacara ritus saja. Ternyata kalau kita kembalikan ibadah itu kepada maknanya yang asli secara proporsional menurut bahasa aslinya dan itu kelemahan kita hari ini ya terus terang Hari ini bahasa Arab bahasa yang disia-siakan. Ya. Sampai kepada sekolah kita pun sudah tidak mengajar bahasa Arab lagi. Ya toh? Terus terang ini pahit, kedengarannya nggak enak. Tapi itu benar. Menolak kebenaran itu adalah satu kecongkakan. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Nah, tanpa bahasa Arab bagaimana kita bisa memahami Al-Quran? Akhirnya ya itu, menyembah. <laughs> Ibadah, menyembah. Karena la nafamul Arabiyah. La nafamul al-Arabiyah. يعلمونها يعلمون الإنجليزية ألمانية فرنسوية ويعلمون اللغات كثيرة ولكن لا يعلمون العربية لغة القرآن لغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Bagaimana kita bisa paham Quran dengan terjemah? Seorang doktor ahli ilmu syariat dan bahasa, Dr. Zaid bin Abdullah, dia mengatakan bahwa dia seolah-olah mengharamkan untuk menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa lain. Kita harus memahami Al-Quran itu dengan bahasa aslinya. Ini hampir bisa dibenarkan saudara-saudara sekalian. Sulit kita memahami Al-Quran dengan terjemahan itu sulit. Akan menimbulkan gambaran-gambaran yang macam-macam. Sebab dia lisanun arabiyyum mubin Inna anzalna al-Qur'ana inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. A'jamiyun wa Arabiyun? Pertanyaan Allah itu ya. A'jamiyun wa Arabiyun? Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu. A'jamiyan wa arabiyyan. Itu kan pertanyaan Allah itu di dalam surat Fusilat juga itu. Ayat 44 Kalau kami jadikan Al-Quran itu menurut bahasa Adam sebagaimana permohonan dan permintaan mereka, mereka itu pun akan menuntut kok keterangannya tidak lebih mendetail lagi. Ya. Memang manusia itu tidak tahu bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kata orang-orang Yahudi pada waktu itu asbab nuzulnya ayat tersebut orang Yahudi itu mengatakan kamu bagaimana memahami Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab kalau Al-Quran itu bahasanya bahasa Ibrani ya kami akan bisa memahami seperti yang lalu-lalu kitab itu diturunkan oleh Allah dalam bahasa Ibrani itu mereka hanya ingin menolak sesuatu dengan alasan yang naif karena dia tidak bersyukur kepada Allah terhadap nikmat Allah mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu lebih tahu kemana risalahnya itu diletakkan ya. Apakah diletakkan dalam bahasa Ibrani atau bahasa Inggris atau bahasa Arab itu dasarnya adalah ilmu Allah ya. Dasarnya il ilmunya Allah. Kalau ilmu Allah meletakkan risalah yang terakhir ini pada bahasa Arab, mestinya seluruh umat manusia itu harus bersyukur. Karena dia diletakkan di dalam bahasa yang paling sempurna di dunia. Iya Masalahnya hanya itu. Itu pilihan. Allahu a'lamu ya yaja'alu risalah. Kita tinggal bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita akan bisa memahami sebaik-baiknya. Tinggal kita mempelajari bahasanya. Apakah beratnya orang mempelajari bahasa? Kalau dia tahu gunanya di belakang itu, ya. Kalau sekarang ada pengumuman di kampung ini misalnya, bahwa di sini ada sekolah bengkel setengah tahun lulus, ya. Dan kalau lulus mesti dapat pekerjaan gajinya 150 ribu sebulan, ya. Orang akan antri itu. Mau belajar di situ siang malam selama enam bulan, ya toh? Yu'minu bi anna wara'a dzalika ta'lim, ya toh? <laughs> Faidatun kabiratun lahu dunyawiyatun, ya toh? Faidah dunyawiyah hanya padahal itu. Kalau kita percaya bahwa kita mempelajari bahasa Arab setahun, dua tahun, tiga tahun, sampai kita mengerti dan di belakang itu, kita akan mendapatkan suatu faedah besar duniawiyah wa ukhrawiyah. Masalahnya kan iman, ya. Kita akan tempuh jalan itu. Masalahnya di situ, saudara-saudara sekalian. -saudara Kalau insinyur muslim banyak. Dokter muslim banyak. Ya, dokter muslim juga banyak. Tapi dokter muslim, dokter muslim, insinyur muslim yang yafhamul arabiyah wa yafhamul Quran bilugatiha wa yafhamul hadis bilugatiha bilugatil arabiyah Kolilun jiddan. kolil jiddan. Bisa dihitung dengan jari ya. Di Jogja ada satu insinyur ya. Entah di mana lagi ya. Satu dua bisa dihitung. Tuh itu menjadi dambaan kita. Mestinya seluruhnya tuh harus memahami. Kesalahannya di mana? Kesalahannya <laughs> orang tuanya mendidik tanpa suatu program. Ya, orang tua mendidik anak ini ngawur, hanya ikut saja kepada angin. Masa sekolah Muhammadiyah harus subsidi? Ya. Akhirnya ditentukan. Ini harus begini, harus begini. Kalau tidak begini, subsidi dicabut. Nah, akhirnya kena tombol Pavlov namanya itu. <laughs> Allah ya seperti lidah anjing yang menjilat-jilat itu. Kalau tulangnya dicabut dia mengaung-ngaung. Nauzubillah min balik. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati. Ya. Jadi kita harus memahami bahasa Arab itu, ya. Kita harus menghidupkan bahasa Arab itu lagi kalau kita mau kembali mendapatkan kemuliaan. Dengan tujuan bukan karena lugoh itu, bukan. Bukan karena bahasa itu, karena lugoh itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengintarkan mengantarkan ar-risalatul akhirah. Itu risalah yang terakhir, itu risalah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya ingin memperlihatkan suatu gambaran kepada saudara-saudara bahwa tanpa memahami lugah itu, bahasa itu, kita tidak akan dapat memahami Al-Quran dengan baik. Buktinya itu tadi, ibadah diartikan menyembah. Wah, akhirnya pendapat umum ya kita supaya orang itu kalau sudah selawat zikir apa namanya selawat zikir moto Quran ya sholat poso zakat haji ya ya zamu annahu muslimun kamil <laughs> kalau dia sudah mengerjakan itu itu semua dia men menganggap dirinya sudah muslim kamil sempurna padahal kalau dia sampai melakukan menjadikan orang kafir menjadi pemimpin meninggalkan orang beriman dia akan berubah menjadi munafik dan kalau dia melakukan satu perbuatan kemusyrikan, gugur seluruh amalnya. Tidak dipahami itu. Nanti akan saya terangkan ada satu kemusyrikan yang sekarang ini menguasai umat manusia. Jadi ibadah itu jangan diartikan menyembah. Apa? Al itu maknaha apa taatu wal khudu. Ibadah itu artinya taat dan tunduk. Ya. Kalau ada kata-kata taat dan tunduk, itu mesti hubungannya dengan hukum, ya. Taat, tunduk, hukum. Itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Ternyata mendapatkan konfirmasi dari Al-Quran juga mendapatkan penguat, penguatan ya, dari Al-Quran juga yaitu surat Yusuf ayat 40 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inil hukmu inil hukmu illa lillahi amaro alla ta'budu illa iya Sesungguhnya keputusan hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. Ia memerintahkan agar supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Jadi beribadah kepada Allah artinya taat dan tunduk kepada hukum Allah itu, ya. Jadi kalau begitu ibadah artinya taat dan tunduk kepada hukum Allah luar. Jadi keras-keras. Yang tidak sempit seperti yang pertama tadi. Sholat harus kita kerjakan menurut hukum. Bahwa oh, ada sholat yang dikerjakan tidak menurut hukum. Itu tidak berfungsi sholat walaupun bentuknya seperti sholat. Ya. Ada orang yang sudah sholat tapi tidak diakui oleh Allah, oleh Rasulullah. Ada orang yang sudah sholat tapi tidak diakui oleh Rasulullah bahwa dia sudah sholat. Ada itu hadisnya. Kalau saudara pernah baca buku-buku hadis, di sana ada satu hadis yang terkenal dengan nama Hadisul musi Ufi Salatihi. Ya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Yaitu bunyinya begini, Dakhala rajulun al-masjidah fasolla suma'atan nabiya sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam irji' fasolli fa innaka lam tusolli Seorang laki-laki masuk ke masjid mengerjakan sholat. Selesai mengerjakan sholat menghadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah memerintah kepadanya, kembali kamu ke tempatmu, sholatlah karena kamu belum salat. Padahal sudah. Kenapa Nabi mengatakan belum salah padahal ya sudah?